Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Sekarang kita masih berada pada pembahasan Ghazwatul Khandaq. Ghazwatul khandaq perang Khandaq. Perang Khandaq ini dikenal juga dengan Ghazwatul al-Ahzab. Perang Ahzab. Kapan terjadinya? Pada tahun 5 Hijriah. Paham ya? 6. fi sanati 5 min al-Hijrah pada tahun 5 Hijriah. Perbandingan musuhnya dengan kaum muslimin, nah kalau musuhnya eh, berkumpul, bergabung mereka dari kalangan siapa kemarin? Orang-orang Yahud Bani Nadir dan juga orang-orang Ghatafan dan juga pasukan orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb. Nah, barakallahu fikum jumlah totalnya 10.000. Asfa alaf. 10.000 pasukan. Melawan kaum muslimin berapa kemarin? Tiga ribu pasukan. Salah alaf melawan sepuluh ribu, tiga ribu melawan sepuluh ribu. Kemenangan diraih oleh siapa? Kaum muslimin. Ide yang mengisyaratkan membuat apa? Nah, barakallahu fikum ide dengan digalinya, dibikinnya parit siapa? Sahabat yang membuat yang memberikan arahan siapa namanya? Siapa namanya sahabatnya yang bikin arahan untuk menggali parit? Siapa? Abdur bukan. Apa? Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Jangan keliru. Salman Al-Farisi dari Persia. Eh? Dari Persia Salman Al-Farisi. Jadi yang membuat ide, membuat narasi istilahnya apa? Istilah musyawarah, berkumpul bagaimana cara menghadapi musuh yang sangat besar, jumlahnya enggak sebarang sepuluh ribu. Bersatu dari orang Yahud Banu Nadir yang mereka merasa sakit hati ketika perang apa? Ghazwat Bani Nadir. Terusir kan? Sampai diusir sampai kemana kemarin tuh? Sampai ke daerah Khaybar kan? Akhirnya mereka masih menyimpan dendam situ. Menyimpan dendam. Mintalah bantuan kepada sekutu-sekutu orang kufar Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kemudian orang-orang Ghatafan dipimpin oleh siapa kemarin? Uyainah bin Hisn. Jumlah totalnya mereka bersatu ribu asra alaf. Paham ya? ribu pasukan. Melawan kaum muslimin salah salasa alaf. ribu pasukan. 10 melawan ribu bayangkan. Tapi dengan Allah taala berikan pertolongan dan juga dengan eh, dengan cara atau trik kondak tadi itu parit, Masya Allah. Padahal mereka mengepung kurang lebihnya 27 hari. Ngepung Madinah itu. Tapi mereka nggak bisa maju. Posisi mereka mengepung itu bukan posisi dalam keadaan cuaca yang biasa, musim dingin. Musim dingin. Mereka nggak bisa melewati parit tadi, kecuali beberapa orang. Nah, nanti disebutkan ada orang yang bisa masuk namanya Amr bin Abdimuddin. Amr bin Ab Abdimuddin Al-Amiri, berani masuk dia. Langsung apa? Eh, langsung berduel. Berduel satu lawan satu melawan Ali bin Abi Thalib. Kalah dia. Setelah kalah, mereka orang-orang apa? Orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutu tadi itu ketakutan dan balik arah pulang lagi ke Mekah dan pulang kampungnya. Paham ya? Intinya apa? Mereka kalah di situ. Nah, itulah termasuk kemenangan sangat luar biasa dalam kondisi 3000 melawan 10000. Terjadi pada tahun berapa tadi? Sampai ada. Terjadi pada tahun berapa tadi Ismail? Perang Khandaq, perang Ahzab. Ayo. Antum? Ah, enggak dengar juga tiga hijrah mana? Perang Khandaq terjadi pada tahun berapa? Muhammad Ridha 5 Hijriah. Paham ya? 3 Hijriah perang apa? Perang Uhud. Dua hijrah perang apa? Badr. Itu nanti ingat-ingat ya. Nah, dari perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Kemarin kita lewati. Wa kanat fi sanati khamsin fi Syawaliha 'ala sahih min qaulai ahli al-maghazi was-siyar. Kata Imam Nukatsir rahimahullah dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, beliau mengatakan wa kanat fi sanati khamsin fi Syawaliha 'ala sahih min qaulai ahli al-maghazi was-siyar. Bila perlu dicoret-coret itu ya kalau ada ya, bergaris biar tahu. Terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah bulan Syawal menurut pendapat yang sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jumlah perbandingan pasukannya berapa banding berapa? Nah, barakallahu fikum berapa banding berapa? Jumlah pasukannya? Tuh pesirahnya ada enggak antum? Hah? Dipakai atau nyimak? Ya. Nah, barakallahu fikum dibagi, dipakai atau nyimak ya? Nah, walaupunnya dibantu penyimak. Ya, biasakan untuk menyimak biar cepat bisa baca kitab walaupun nah proses. Kesimpulannya perbandingan antara kaum muslimin dengan orang-orang eh, musyrikun dan orang kufar berapa perbandingannya tadi? Antum berapa banding berapa? Terus kaum muslimin berapa? 3000 terus orang-orang musyrikun wal kufar sepuluh ribu. Paham ya? Nah, kita lanjutkan biar tambah jelas itu. Halaman 40 bagian bawah itu yang punya kitab nyimak ya, nyimak biar tambah paham tentang sejarah ini. Dinamakan perang Khandaq kenapa? Karena dibikin parit. Khandaq itu bahasa Persianya adalah parit. Paham ya? Naam. Ahzab kenapa? Karena sekutu bersatu. Mulai dari Bani Nadir, Ghatafan, orang Kufar Quraisy bersatu untuk apa? mengepung Madinah tapi gagal. Nah, kita lihat sini, wa kharaja Rasulullah SAW wasallam bil khandaq wa huwa fi 3000 ala sahih min ahli Madinah. Masya Allah. Kemudian berangkatlah keluarlah Rasulullah SAW dalam kondisi keadaan beliau membentengi dirinya di dalam khandaq parit. Namanya huwa fi alaf. Jumlahnya saat itu kaum muslimin berapa? 3000. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau ada lafaz seperti itu ditoreh. Walau biar tahu, oh ternyata ada khilaf, ada perselisihan. Yang sahih 3000. Paham ya? 3000 pasukan. Min ahli Madinah dari penduduk Madinah. Faja'alu zuhurahum ila ila sar. Kemudian mereka menjadikan punggung-punggung mereka menghadap ke apa? Ke arah sal apa sal itu? Bawah itu Jabalun Madinah. Arah gunung ke Madinah. Bagian depannya mengarah ke musuh, belakangnya membelakangi apa? Membelakangi Jabal Madinah itu namanya sal. Paham ya namanya sal'un. Apa? sal'a. Wa amara sallallahu bin nisa' wa darari faju'ilu fi atamil Madinah wastakhlafa 'alaiha ibnu ibna ummi maktum Allah. Kemudian Rasulullah perintahkan para wanita dan anak-anak kecil para wanita semuanya diperintahkan agar apa? Agar tetap berada di Madinah. Mereka dijadikan enam berada di dalam benteng-benteng Madinah. Paham ya? Di kota Madinah enggak boleh keluar dari situ. Yang mimpin siapa saat itu? Wastaghlafa 'alaiha Ibnu Umm Maktum. Rasulullah menjadikan pemimpin se sementara siapa? Nam Ibnu Ummi Maktum. Karena posisinya ini perang perang yang melawan orang kafir dan juga musyrikun tadi itu. Naam. Wan talaqa Huyai Ibnu Akhtab An-Nadri. Ini pemimpinnya Bani Nadir. Berangkatlah Huya bin Akhtab An-Nadri ila Bani Quraidah minta bantuan. Karena orang-orang Yahud berapa? Tiga kabilah kan tiga marga besar orang Yahud. Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Qainuqa. Nah, Banu Nadir ini Huya bin Akhtab pergi ke Bani Quraidah minta bantuan. Fastama'a bi Ka'ab bin Asad ra'isihim. Berkumpullah dia. Siapa tadi? Huya bin Akhtab pergi ke Bani Quraidah berkumpullah dengan Ka'ab bin Asad, pemimpin Banu Quraidah. Simak baik-baik ya. Siapa yang pergi ke Banu Quraidah tadi? Huyai bin Akhtab. Di sana istama'a, ada istima', berkumpulan. Bertemu dengan Ka'ab bin Asad, ra'isim, pemimpin mereka, pemimpin Banu Quraidah. Naam. Falam yazal bihi hatta naqadul ahda, bayangkan. Berbisik-bisik terus sampai ternyata apa? Banu Quraidah nang berkhianat eh, membatalkan perjanjian. Awalnya perjanjian dengan Rasulullah nggak ikut campur, nggak ikut campur dalam peperangan, tapi ternyata apa? Diajak, eh, dibujuk-bujuk oleh siapa tadi? huyabin bin Akhtab. Nah, dari Banu Nadir tadi itu, pemimpinnya Banu Nadir. Kita lihat, falam yazal bihi hatta naqadal ahdal ladzi kana bainahu wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huyai bin Akhtab senantiasa bersama siapa tadi? Ka'ab bin Asad ngobrol, berbincang-bincang, berkumpul Sampai Ka'ab bin Asad membatalkan perjanjian yang telah ditetapkan antara dia dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Kita lihat. Wa wafaqa Ka'ab al-musyrikina ala harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasurru bidzalik. Akhirnya Ka'ab pun apa? Sepakat dengan orang-orang musyrikin. Sepakat untuk apa? Sepakat untuk merangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, bergabung, berkumpul sampai sepuluh ribu bayangkan. Banyak atau enggak 10 ribu itu? Banyak sekali. Kalau antum lihat orang 2 ribu itu banyak sekali. Ini 10 ribu pasukan. Asyar alaf, 10 ribu. Nah, barangkala fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, barangkala fikum. Nah, jumlah mereka enggak sedikit ya. Fasuru bidalik akhirnya mereka dibikin senang dengan kabar tadi itu. Banu Quraidah sudah siap katanya. Bergabung dengan apa? Banu Nadir. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as Ibn Mu'ad wa Ibn Ubadah. Masya Allah. Wa Khawat bin Jubair. Wa Abdullah bin Rawahah. Akhirnya Rasulullah mengutus dua orang Sa'ad. Mengutus dua sahabat namanya Sa'ad dua orang tersebut. Dan juga Khawat bin Jubair. Serta siapa? Abdullah bin Abi Rawahah. Abdullah bin Rawahah. Nah siapa dua Sa'ad ini? Sa'ad bin Mu'ad sama Sa'ad bin Ubadah. Sahabat yang mulia. Adapun Sa'ad bin Mu'ad. Ini sahabat yang mulia ya yang ketika meninggal dunia sampai di kisahkan bahasanya apa? Nah barakallahu fikum ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar arsy Allah taala ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Nah barakallahu fikum. Rasulullah akhir mengutus Mu'ad bin eh, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah dan Khawat bin Zubair serta Abdullah bin Rawahah. Diutus untuk apa? Untuk memata-matai liya'rifu lahu. Ya, diutus agar mereka mencari kabar tentangnya. Nah, benar enggak itu loh kalau mereka Banu Quraidah batalkan perjanjian tadi itu benar enggak? Jadi di dalam peperangan terkadang harus ada namanya siasat, intel itu harus ada. Paham ya? Dan ini dipakai dalam peperangan. ya, mengutus utusan untuk menginteli, ya, me memperhatikan gerak-gerik musuh biar nanti ketahuan. Nah, jawasis, jasus. Paham ya? Nah, itu biasanya ada. Hal naqadha Banu Quraidah al-ahda amla? Diutus untuk apa? Mencari kabar. Benar enggak Banu Quraidah itu membatalkan berkhianat, mengkhianati perjanjian atau tidak? Falamma qarubu minhum ketika mereka sudah dekat dari mereka, utusan yang dekat, wajaduhum mujahirin bil adawah wal ghadr. Allah musta'an. Ternyata mereka utusan Rasulullah ini eh, menjumpai mereka terang-terangan dengan permusuhan dan dua pengkhianatan. Berarti benar-benar sudah berkhianat. Paham ya? Membatalkan perjanjian. Nah, membatalkan perjanjian. Fatasabu akhirnya mereka saling apa? Caci caci apa? Saling mencaci, saling memaki. Paham ya? Saling ejek-ejekan. Wa nal yahud alaihim la'anahu la'ainullah min Rasulillah sallallahu akhirnya enggak sampai situ. Paham ya? Nah, orang Yahud pun juga sama. Mencaci maki menghina Rasulullah sallallahu Fasabbahum Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad mencaci maki mereka juga. Wang sarafu anhum dan akhirnya mereka pun berpaling dari dari orang-orang tadi itu. Intinya dapat kabar benar bahwasanya Banu Quraidah batalkan perjanjian. Paham ya? Naam. Waqat amarahum sallallahu alaihi wasallam in kanu qad naqadu alla yafuttu dhalik fi a'dha'il muslimin a'dhadil muslimin. Masyaallah. Dan sungguh Rasulullah perintahkan mereka kalau seandainya mereka benar-benar batalkan perjanjian, benar-benar berkhianat, maka jangan dibiarkan mereka itu ada di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Li'alla yurf al-wahnan, agar tidak apa? Agar tidak melahirkan kelemahan. Paham ya? Membikin kekacauan maksudnya. Wa an yalhanu ilahi lahnan ay lughzan, lughzan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya agar nah barakallahu fikum mereka tidak bisa berbikin apa-apa. Paham ya? Kalau dibersihkan Ditiadakan seperti itu. Falam makodimu alaih kemudian tatkala mereka datang, kalau mawar akum, kalau enam Adalu wa ini tempat-tempatnya. Bani aldal dan korah ini ya. Ya anuna, godrohum bi ashabir rodi. Maksudnya mereka menginginkan dengan ucapan tadi itu adalah apa? Perbuatan pengkhianatan mereka terhadap ashabir rodi. Nanti akan kita lewati atau kita lewati dulu ya. Fa'adu madzalika 'alal muslimin. Akhirnya perkara tersebut besar ya, nampak besar di hadapan kaum muslimin, diperbesar. Washtadal amr dan perkara pun semakin dahsyat perkaranya. Wa 'azumal khatru dan bahaya pun semakin semakin apa semakin besar juga. Karena apa? Benar-benar orang-orang Banu Quraidah nam berkhianat, mengingkari janjinya. Wa kanu kama qala Allah Ta'ala dan saat itu mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an Karim, hunalika betunyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sanalah kaum mukminun diuji dan digoncang dan goncangan sangat dahsyat ribu melawan ribu bayangkan. Pasukan yang sebesar itu kalau kaum muslimin mukminin enggak kokoh akan pudar kekuatannya, takut. Tapi karena iman yang sangat kuat, Masya Allah. Nampaklah di situ orang-orang munafikun gitu loh. Nah, dalam peperangan tersebut. Kita lihat lagi. Wanat zaman nifaku wa kasur. Akhirnya mulai muncullah kemunafikan. Mulai muncullah kemunafikan dan banyak. Nampak. Kenapa? 10 ribu melawan 3 ribu bayangkan. Yang takutnya nampak orang-orang munafik. Takut mereka. Paham ya? Wasta'dana ba'du Bani Harithah Rasulullah SAW fi dhahab ilal Madinah. Bayangkan. Sampai-sampai sebagian Bani Harithah minta izin Rasulullah untuk pergi ke Madinah. Dengan alasan apa? Li ajli buyutihim. Karena rumah mereka katanya kosong enggak ada yang jaga. Qalu innaha aurat, terbuka. Hah? Enggak ada yang jaga, kosong. Paham ya? Nah, terbuka khawatir nanti ada apa-apa katanya. Banyak alasan. Walaysa bainal adu wa bainaha ha'il. Enggak ada penghalang, penjaga antara musuh dan antara rumahnya katanya. Wa hamma Banu Salamah bil fasl. Dan bahkan Banu Salamah pun Banu Salamah mendengar keadaan tadi itu, itu pun berkeinginan kuat untuk memisahkan memisahkan diri untuk tidak ikut perang. Tapi apa? Summa sabbatallah kilta ta'ifatain Allah. Kemudian Allah taala kokohkan dua kelompok tadi itu. Banu Salamah dan siapa? Banu Harithah. Enggak jadi pulang, enggak jadi eh, barakallahu fikum memisahkan. Jadi bergabung. Nah barakallahu fikum. Illa anna fawarisa min Quraisy. Hanya saja saat itu atau ada bawahnya itu apa namanya? Wala bital musyrikun muhasirina Rasulullah SAW syahra. Dan kaum musyrikin mereka masih mengepung Rasulullah selama sebulan. Disebutkan dalam sejarah yang lain 27 hari. Mengepung posisinya sekitar 20, 27 hari. Tapi mereka kewalahan karena musim dingin. Musim dingin kalau di Arab tahu sendiri bagaimana. Nah, musim dinginnya nggak seperti yang kita rasakan di Indonesia. Di Indonesia dinginnya lembab, basah. Kalau di Arabnya kan kering. Jadi kalau kita nggak kuat nggak tahan, itu bisa retak. Kulit-kulit eh, bisa retak. Bibir kering keluar darahnya. Itu ma'ruf. Paham ya? Nah, nah ini posisinya dingin sekali. Posisi dingin sekali, mereka mengepung Madinah kurang lebihnya sebulan. Walam yakun bainahum kita bayangkan. Selama sebulan 27 hari kurang lebihnya enggak ada peperangan. Li ajli ma halallahu bihi min khandaq wa bainahu wa bainahum. Karena apa Allah Taala halang-halangi Nah barakallahu fikum eh, antara mereka dan kondak tersebut, parit. Jadi untuk peperangan parit sangat bagus ya, terutama di peperangan zaman sekarang itu kalau pakai parit Masya Allah, kondak digali tingginya segini. Paham ya? Karena zaman sekarang kalau perang kan saksikan, bukan pakai pedang wala tombak wala panah wala pedang. Pakainya apa? Senjata teknologi yang canggih. Paham ya? Murtir, basoka, granat, Paham ya? Nah, kemudian bom-bom yang ada, pesawat tempur, itu kalau parit insya Allah aman. Dalam keadaan seperti itu insya Allah lebih aman. Paham ya? Beda kalau orang nah barakallahu fikum tidak bikin parit. Paham ya? Karena parit itu di samping dia di dalam untuk pengamanan tersebut, musuh kadang juga nggak bisa lihat. Tapi kalau daratan biasa mereka punya teropong malam, teropong yang canggih. Paham ya? Itu sekedar apa? Selingan bahwasanya di dalam peperangan itu ada trik-trik yang apa yang terkadang harus dipahami dalam peperangan. Naam, dilihat kondisinya. Kita lihat sini. Hanya saja waktu itu ada para penunggang kuda dari kalangan Quraisy, Fawaris, para penunggang kuda. Nah, barakallahu fikum pasukan penunggang kuda dari kalangan Quraisy minhum di antara mereka Amr bin Abdiwuddin ini, Al-Amiri. Di antara mereka ada siapa? Amr bin Abdiwuddin Al-Amiri ini. Wa jama'atun mahu dan ada sekelompok bersama mereka. Ini yang bisa masuk ini nanti. Bisa masuk akhirnya apa? Perang. Nah, satu lawan satu. Adbalu nahwal Khandaq mereka langsung menghadap menuju Khandaq. Nah, ya. falam mawaqafu alaihi tatkala mereka berhenti di situ, qalu mereka mengatakan inna hadhihi lanaqidatun makanatul arab ta'rifuha. Benar. Ini adalah tipu daya. Ini adalah makar yang orang Arab sebelumnya nggak pernah mengenalnya. Memang idenya dari siapa ini? Salman Al Farisi dia tersiar. Eh, orang-orang Arab saat itu nggak mengenal situ bagaimana cara nah barakallahu membuat tarif. Ketika musyawarah dapat masukan, dapat ide dari Salman Al Farisi Persia kan? Kalau Persia sekarang daerah mana? Iran ya. Nah barakallahu seperti itu. Dia mengatakan ini adalah tipu daya ini, makar yang orang Arab nggak mengenalnya. Sumatayam mau makanan dayyiqan minal khanda. Kemudian mereka menyusup menyusup tempat yang sempit dari parit tersebut masuk. fakta hamu wajawazu. Akhirnya mereka pun apa? Nah, masuk. Nah barakallahu fikum bergerombolan dan melewati parit. Wajalat bihim khailuhum fis sabkhah. Ternyata apa? Kuda-kuda mereka langsung apa? Langsung tenggelam kaki-kaki kakinya. Ngam ya? Nah, masuk ke lubang-lubang parit tadi itu. Nah, bainal khandaq masalah. Jadi sekitar situlah di antara khandaq dan itu ada Nah barakallahu fikum eh, semacam galian ya tersungkur situ kuda-kuda mereka. Akhirnya apa? wadaaunil lil baraz. Nah, maksudnya apa? Mereka mengajak untuk duel. Harusnya duel. Duel satu lawan satu. Nah, kita lihat siapa yang menyanggupi. Fantadaba bali Amr bin Abdi Muddin Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Amr bin Abdi bin Abdi Muddin nah barakallahu fikum menantang duel ditanggapi, diterima tantangan tersebut oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Enggak usah ngelawan. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan apa? Haidarah. Sama seni ummi Haidarah. Ibuku menanamkan diriku Haidarah, pandai memainkan pedang. Paham ya? Dilawan sama Amr bin Ab Abdiwuddin. Enggak lama langsung apa? Meninggal, mati. Amr bin Abdiwuddin. Fabarazahu. Kemudian apa? Ali bin Abi Thalib melawannya duel satu lawan satu. Faqatalahullah Allah ala yadayhi. Kemudian Allah telah membunuh Amr bin Abdiwuddin melalui tangan Ali bin Abi Thalib anhu. Wa kana Amr la yujara fil jahiliyah suja'atan. Saat itu padahal apa? Ketika zaman jahiliyah enggak ada yang menandingi dia, masalah keberaniannya. Wa kana syaikhan qad jawazal mi'ah yauma idin. Waktu itu pun apa? Usianya sudah tua. Eh? usianya saat itu sudah orang sudah tua usianya mencapai apa 100 tahun. Melewati 100 tahun itu sudah tua kan? Nah, tapi ya seperti itu permusuhannya. Naam. Allah musta'an. Tambah dikit lagi. Wa amal bakun, ada sisanya setelah matinya siapa tadi? Amr bin Abdimuddin. Amal bakun ada sisanya eh, orang-orang musyrikun. Fayantalikuna raji'ina ila qaumihim min haitsu jauh. Mereka pun pulang balik. Eh, mereka pergi pulang balik menuju kaum mereka dari mana mereka datangnya. Yang dari kota Khatafan pulang kota Khatafan. Eh, yang dari Bani Nadir tadi pulang ke